Raqib 26 ini kula. Wa ta'ala takok sapa pun, sapa golongan, golongane sahabat Nabi ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. ane ngene, aqribun, ana ta iku parek sapa Rabbuna pangeran kita. jihi mongko cukup bisi kita hi ing apa. Nak parek ya cukup tak bisi itu, artinya nak donga gak bengok-bengok. Amba itu untuk ado, nak ado jelas tak bengok-bengok fanunah di <laughs> yang parang tak di besi anak ada tak bunga bunga yang sahabat yang betul betul ini pada jalan mau tumurun abang ini wa ida salah ka ibadi ani fa ini korip. nah dikali takwa ing siro Muhammad sopo ibadi anis sange masalah ini so fa ini mau kasat temen sun koribun ku parek parek ngingum sanging ibadi oleh ku parak di ilmi kelawan ngelmu ini karena Allah itu perso ya parek Fa'akbar bidali Ujibu nyembadani ingsun dakwah dai ing dongane wong sing donga. Ida daani nalikane donga sapa dai ne ingsun. Mesti ora donga ning gone sebab. nyembatani nyembadani dongane sing donga iku ida daani Eng donga ya ingsun. Paham Mas Bro? jadi iki yang mutasawuf kelas tinggi. jadi Allah nyembatani wong sing donga. Ida daani Eng donga sapa wong ning orang Ora kok donga ning sebab. Nah, kita kan buatan, tadi misalnya ini karmanda, sampai kepengen haji nak duwe ku nol iku dongane ora pati ya. Ya Allah kula kepengin haji. Tapi ora pati mantep. Wis di 10 juta. Ya Allah kula kepengin haji. Iku luwih mantep. Jadi mantepnya karena Allah apa mergo wis tabungan tabungan 15 juta itu. Ya. Jadi lah karepe Allah sekali dongo ya jandaan ya jan donga karena faktor Engson, maksudnya faktor karena kudro tua sing wasiat. Cek mau hal ramu kan, jadi gak apa-apa. Mustafa misalnya ke dongo, ngomong cek kere. Ya apa kalau pengen haji? Terus kok bisa mikir, bakal roti pengen haji. Tahu urusan. Jadi gak apa-apa misalnya Mas Nur ya apa kalau gue hidup sama gak masalah. Ya orang sebab aja e, orang Kesarat itu nggak itu tidak ada ani. Jadi orang dungo nih tuh sebab tidak ada. gak apa-apa. tidak ada. Orang mandi biasa. <laughs> Kayak biasa mandi ya, ya Orang mandi orang kaget ya, biasa orang mandi. Lihat baji buli mongko beci ondungo sopong akeh lima ringsun Wal yuk minu bilan iman no sopong akeh Bi klan ringsun jadi iman klan ringsun Orang klan sebab Lala kumya situ no tewong akeh ku foto nompo hidayat Oh hilatin halal lakum kedua sirokabe lato siap Apa arafatu po kumpul Biman alif kumpul jima ila iku Guna tewang itu ku libasun na pakaian kanggo kowe wa antum lah Tewang siro kabe aku libasun pakaian tak guna Jadi wong itu pakaian kanggo kowe kowe kanggo pakaian kanggo itu Ini sing kuaruan jadi ibadah ini ninggal no sino Mulia-liane wakal-akal ulama Lalu kalau bolak balik ngomong tentang jenengan jenengan kabel ya. Jadi ulama itu di istihad. Istihad itu sebagian akal-akalan. Nah, akal-akalan sebagian krono model wong Yogyo sopan tapi bedol buri jadi ini orang kok gede wong Yogyo gede rumah itu gak ngene sopan wong Solo Yogyo aku kacau kok sopan ulama Asia di ilmu zaman Nabi itu setengah Arab jadi jujur Nabi nak ngendikan dia jangan nak kuat kawin kawin fa'inau dulil basur wa sonulil farsi. jadi Nabi istilah asli ini ya kasar fa'inau dulil basur wa sonulil farci kawin itu maring-maring patem gak jelalatan dan sekaruan gue gak zino wa sonulil. Terus nih bukan teman tuh. ketika periode ulama, terutama usia kata ulama sangi Asia, kau Al-Maruzi itu sangi muru. Se sengarang Muhammad Brian, sing disara Imam Nawawi. terus orang kalah-kalan. Kok suharu kawe nek krana kepen demenan, kepen kumpul. Terus no, kawin ujo niat nafsu. Niati anut sunah Rasul mes. Terus sunah Rasul maksudnya ini pun tinggal di sini ada gak dipikir. Jadi Rasulullah mutus salam kawin, sing jelas bin beribadah gak jelalatan, wa al sonulil farji sono nang ini kawin niati ngekengkeno mati nabi ojo niati nafsu itu mau tambahan-tambahan akal-akalan ulama supaya bahasa bahasa tentang nikah gak vulgar gak urusan murni seks sahabat tapi nah asli keng nabi keng Allah malah beten ngoten kawin niku ahsanulil farji ahwadulil basar ahsanulil farji dia buat nasihat sih amati satu amin anu kumul bata paling tazabat fa inna wa ghudulil besar, wasol asalulil Bahkan sebagian hadis lu ekstrim meneh. Ketika ana wong iso kau iso apa terus anak uang fikir protes tanya nih Rasulullah ya Rasulullah Zat alu dusur bi amalihim pedagang-pedagang itu bisa sedekah lah kalau sedekah nopo kalau kiri terus jawab Nabi Kulu sulama minkum sedekah kabeh sel-sel ning awakmu sedekah wa kulu tasbihatin sedekah wa kulu tahmidatin sampai nabi sange ekstrim yang terwafi buti ahadikum sodako dan gue ngumpuli bujum sodako terus ketika sahabat takok ayat ti ahaduna sahwatahu wawalahu walahu nanti bireng mosok tiang menekani sahabatnya kok untuk kan jaran terus jari nabi Aro'aitum lawa do'ahu fi haramin akan ala wisrun umpama tidak kok nih pasar kembang apa ora gitu so nabi lagi iya. nabi aku pasar kembang dosa nak kabu bojone iku ibadah Nah, berhubung ulama itu kesuwen oleh ngakal-ngakal jalan, jadi kami ngeganggan umat Nabi, kami niat ibadah. Wah, akhirnya wong grogi, grogi wakil Malah orang kawin dia ya malah riba, ibadah, tapi tetap pencilaan. Jadi aku ya masuk dosa ulama. Jadi dia itu kadang meleset <laughs> gara-gara gak jelas. Nah asli kodohi Nabi kan jelas Manis satu amin kong gata Kalau Ya tak sebut Fa'in na agudulil basur wa asonulil farji Nah orang kuat poso Jadi jelas garisnya Nabi nah, Agak kuat kawin poso gara-gara di perang musuh lama ya, kawin juniati nafsu niati sunah rasul lah ya sunah rasul gak zino sunah rasul gak jelalatan maksud <laughs> sunah rasul itu kan yo urung kawin yo jelalatan nah saya piye wong kurang. Nah saya kira repot, <laughs> orang kawin jadi jelalatan, orang kawin jelalatan. <laughs> Terus sunah rasul itu neng dia, ya, ya. kan tetep lo Tujuannya kawin kan aku tulis basur, kawin gak jelalatan. Gak kawin jelalatan, perkawin jelalatan itu sunah rasul itu neng dia. Jadi wong ikut kacau dua orang gak ada gak jelas. ini mustahil itu kacau ini, dia sing surah Rasul apa nih maksudnya? Sekedar kumpul bojo surah Rasul apa dengan kawin itu gak jelalatan? Gak jelalatan, tapi aku belum jelalatan. Sunah Rasul itu neng di. Kena wong Arab malah pas fatwa lah cek jelalah. Waktu pelatihan seksual pas waktu kau karang. Betul-betul. naik malah surah Rasul. Jadi bojo pelecehan seksualnya pas tuh waktu malah sunnah rasul nomor biru gimana malah kurang ajar mana orang ono sunnah rasul belas ya teman. Paham gitu. Jadi nah, asli keng opong ya tadi kita jadi ya jujur bahwa pengiran. Jadi uang itu ninggal kumpul kumpul itu tidak sungira kuat poso gitu oleh yang salah gerbengi ya oleh. Nah, ini terus Allah jujurnya alima wa anakum kuntum tahta nuna anfusakum alima bersosok anakum saat ini sirakabe kuntum tahta nuna ini anati sirakabe anfusakum bil jima lailatul siyam. Wa qad adzalika li Umar wa ghairi wa tadzar ila nabi fataba alaikum. Disahabat riyen ku engkek. Gusti, dadi nak poso iku rino wengi ra ngumpuli bojone, anggap wae suasana ibadah. Jadi gak bojo-bojonan. Tapi tetep ae do khianat tegur bengi kumpul bojone. Dan <laughs> selesai kan merasa berat. Hanya Nabi, gua poso-poso kok bengi-bengi ngumpuli bojo kula. Wa tadzar ila nabi fataba alaikum. Mongko berarti sopo, alaikum ngatas sira kabeh wa falanya pura sopo, wa angkum sing sira jadi menyangkut penghalusan ulama itu eh, kan Romanto Kang niki sing kecelakaan wae termasuk menyangkut duit santri ora oleh kedunya ke kedunya niku kok wong uji kok nasroni kalau menurut ora kedunya tenan tapi rasa berjuang tenan ora di duit padahal piye hukum dasar berjuang wajah itu tetap diamalikum wan wasikum jadi gak iso menghindari unsur amal gak iso tapi menghindari unsur anfus ora iso lho kalau kiai ngeluangkan waktu bermulang sampai ngeluangkan waktu berjamaah Artinya dasar jihad itu gak bisa dari amal dan anfus. Tapi gara-gara kira kita terlalu panjang di doktrin kiai kiai, ojo seneng dunia, ojo seneng apa. Dia tiba terjadi duit tenang, dia tiba terjadi jihad tenang. Leroni saya ketika jadi kiai gak kuat ngarang tenan, kena pilkada dua dua tenan. Ya kan terus repot, tadi terus gak ada kan gitu. Tadi jadi terus jadi itu termasuk istihad si bluder, jadi malah nih terus wonten istihad itu diulang. Terus ulama angkatannya Abdul Allah Al Maududi, angkatannya Kisah Hal, angkatannya ulama-ulama ini kan mulai ngulang istihad malam. Kok agar sing sifatnya muktadul hal kondisional istihad dirubah terus, dirubah terus. Kata zaman Ibnu Khaldun, beliau sejarawan. Bareng roh hampir fenomena khalifah kok gak bener, deh dia gak pro khalifah. Bareng wayai kejahatan ini timur leng timur leng gak ngawur nomor, situ sungai ulama. Timur leng pembunuh kelas wahid, sebagaimana Tuhan ajar hanya satu, rojo kudu mung itu jadi rojo muslim dia dipateni ini kan. tapi dia tetap aja dia penasihat ulama. Ngajak ulama satu sejak wiridan bareng-bareng itu tetap bantai uang jenis timur lain. Ini pas sampai damai, ini mau termasuk manfaatnya jasa di Nikol itu kan nasihatinya. Gitu. Jadi ini yang ini karuman. Jadi menyangkut duit uang itu punya harta tahta wanita. Itu karena kita lama mengalami penghalusan. Kalau santri misalnya Aduh, covid fitnah wong wedok. Kadang resikonya kadang malah gay, seneng bodoh saja nih. Waduh nyuruh untuk bujuk nanti saya ngatur <laughs> ngerti-ngerti itu wae. Tapi kan, itu ya resiko lah bodoh. gua Gara-gara didoktrin gak seneng dunia, yuk ya kira tenang yuk ya itu berjuang tenang Ya bodoh, kon gedeng tak Neng kampung RT ora, bareng BKTP bingung tenan ngadepi RT, orang mergo ora oleh tak itu ya kebablas. Iku apa artinya apa-apa nak berlebihan resikonya dulu Waktu orang itu ora payu kawin tenan. Untuk kawin itu payu orang saat itu Jadi hal-hal yang berlebihan aja repot. Nah, ini kudu balik tentang kitab dua. Jadi kita kita kudu balik kitab dua kan. Jadi balik kitab dua misalnya contoh paling gampang itu kamu sebagai karuan cara Allah wajah itu biamaliku mantusiku mau jelas Allah ngelibatnya unsur anwal yang ngelibatnya unsur anfus gak usah munafik podo cara Allah zina linas subuh syawat nanisa artinya untuk meninggalkan zina tobi ayah manusia butuh nikah yo ya nikah ninggal niati ninggal zina tahta nggih ngoten wis dadi tradisi dunia tanpa kekuasaan itu gak berjalan hidup mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat jadi rian ulama ya iso dari ada gitu mulai zaman Khalifah Makmun sampai zaman Timur Lain sampai zaman Soeharto sampai tapi seneng lah seneng telu telune ya keliru gue itu dulunya, orang seneng ya keliru Tadi tengah tapi yang penting mau cuma anak temen itu juga temen dengan ya. dengan misalnya nak Mustafa Sugih sepiro? <laughs> Dukur Dukur dengan itu dukur Nah aku sepiro Dia ukuran dvd dewe Tapi jelas nak nemen dewe lah Suatu sampai Mereka peta mesti ke Nopo, mesti melon ini kalau cerita menyangkut tahta ini sing real mau mas pur mas menangi zaman Bali mas nah kalau menangi guru-guru kulon ini sampai mau surat rom kebetulan surat itu terkenal batir rum fi adnal ardi wa hum ba'di wala saya Ibu fi bid isini billahil amru min qablu wa min ba'du wa ini ya yafrahul Mu'min Eleng mana surat surat rum. Jadi dulu zaman Rasulullah sederenge hijrah. Niku kekuatan besar di dunia itu kan Romawi sama Persia. Romawi itu ahli kitab. Mas Roni, Persia itu gak ahli kitab. Majusi, pokoknya gak ahli lah umat Islam itu urung jadi singgah sana, urung jadi satu power, satu kekuatan. Kere kan lah Pak Mustafa, terutama wong kayak kue nak Romanto iki cek rodok paham, meneh Mas Pur Kang Lukman. Buareng perang, Rom be Faris itu menang Faris. Rom keyo, mulanya cara Quran gue libadir Rom, Rom keyo. Rom keyo gue mau susah. mereka Mekah-Mekah musrik Arab terus nih Mat tajam keyo. Wong Rom ahli kitab, kok kue ngeklaim duwe kitab. Zaman iku Nabi wis wis suwi teng Mekah wis nunjukno nek di kitab Quran. Jadi kita-kita sing orang ahli kitab, ya iso ngalano kue. Mulane kanjeng Nabi susah ra karuan. Fibit isinin, kalah sampai periode 8 tahun. Terus lillahil amru min qablu wa min ba'du kabeh urusane Allah. Terus wa yauma ya yafrahul mu'minun. Engko nak rom menang menang ning Faris, Iku wong mukmin bunga. Mergo Rom ahli kitab, Faris umat Islam ya ahli kitab. Padahal ahli kitab Rom Kristen. Iku artinya apa Mustafa ya? Urip, iku ora iso dari kekuatan kutub ora iso. Diriyen wonten niki Romawi niki Persia. wong Islam mung cilik teng mriki. Kemungkinannya namung kale pro Rom apa pro Faris. Lah Rom niku duwe kesamaan ahli kitab. Niki napa? Faris, weru ahli kitab tapi bodoh kafir ya, aslinya bodoh kafir Nah itu zaman ini Basim Hari cerita tentang murid-muridnya ketika jadi ayat iki kok perasaan gue Indonesia gue gak bisa menang di Jepang tapi tetap sebenarnya Jepang kalau saya ngalah terus Indonesia seneng Gue sebuti inti nanti jaya beliau pokoknya perasaan yang jadi dalam sejarah Indonesia orang gak bisa ngalah Jepang Jepang tentara kuat teknologi ini kuat Jepang kalah be sekutu. Tapi ketika Jepang kalah be sekutu, Indonesia bunga tenang, bunga untung. Jadi artinya mungkin Kang ah, Kang Fuadin ya dalam sebuah permainan kira menang tapi untung. Indonesia itu nggak iso ngusir Jepang bener sakit, sih iso ngusir Jepang sekutu, tapi Indonesia untung. Dulu ya gitu, jadi saat Rum menang ning Faris, semua menuntut. Mereka bodoh-bodoh no citra ahli kitab lu ya apa? Jadi itu tak tahu gak iso, apa? Dihindari. Jadi padahal ini dalam konteks wong mukmin wong perang. Kita belum belum menjadi satu kekuatan, belum orang melok-melok belas Paham ya sampai kok wajah malih teng surat Rum. Jadi sama sampean wajah teng surat Rum ini banyak ngaji ilmiah, kadung ngaji ilmiah Namanya delok jus likur. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walafihim sahlibun fi bitis ini lillahi amru min dua wa min ba'du wa yauma idzi yafrahu mu'minun dadi rom sing menang kok wong mukmin sing bu bunga apa hubungane hubungane niku jadi ben ora apa ngamen urip ku ben aturan di hitungan di hitungan tapi juga kerana ya. ya, politik kan jadi ilmiah jadi kalau nanti kepentingan krono mas kerana berarti ya pas-pas ya politiknya di pas-pas ya kasus Nomor piro nak surat drum? 273. Nek Nomor nomore bener bener bener. Yang piro? Apa suwi ini? Kurang dengan ngaji. Wah, aku sangat pulau telu. Kamu piro mantap? Mau ketemu surat turun. Rong atas sangat pulau telu kan gue. Jadi selikur aja sih. rum surat itu surat rum Mun ya, tak wajak noy. Surat rum juzi selikur, sausi surat angkabut. Terus nih virus mau untuk pun, misalnya kayak isa. Nah, kalau mari kitabnya ada ya, kitab cerita virus nih virus tuh Apa tuh Murah tapi jelas. Tanggung likur ya Mun ya, Bang Rasul yang kalau waktu huli batir rum ya pokoknya intinya nih gak rom nih terkelirin ilmu nih gak rom ahli kita faris orang ahli kita. lah tapi ahli tapi rom nasroni itu Kristen orang Islam ahli kita, ya Islam dua nama kor cuma ada kesamaan foto-foto dua kita. nah kuncinya nih kurian huli batir rum wahum terom ahli kitab ahli kita. Wa ngalah no ing Rom sapa Farisu, tentara Faris. Pahwale sulan orang no sapa Faris ahla kitab bal ya abudunal ausan. Balik utai wong ahli Faris nyembah berhulu. Nah, fa fariha mongko bunga sapa kufaru Mekah Bidarika kelawan gola bati Faris. Mau Mekah bunga Faris menang. Mereka dianggap koncone men menang. Wa kau lil muslimin. Padahal wong Mekah mbek Kanjeng Nabi padha-padha ora perang, ya padha-padha ora duwe kekuasaan. Fafariha kufaru Mekah bidzalik wa qalu lil muslimin nahnu naglibukum utai kita bakal ngalahno kowe kabeh kama wala bad faris ar Artinya ngeten ini nggih, jadi mulai riyen nganti sakniki orang iso dari cerita kubu-kubuan. jadi tetap atas Timur Tengah itu sakit ngitung apike kancanan Amerika kok sopir, Lalu mulai riyen ngoten lho. Jadi saya melok-melok akhirnya tetap melok. Melok itu orang Islam dari gak ada jauh lah. Mung teng Mek Mekah. Nabi yo nggih pasukan. Tapi gara-gara menang Paris mung nyembah berhala iso ngenyek Nabi. Mas, iku lho delok kacam ya padha-padha ahli kitab. Jadi <laughs> mulai riyen ngoten wis enak. dadi misalnya kemenangan sih ya, lho Pak Haji menang, Haji seneng kan <laughs> gitu kan Jadi psikologi ngoten niku wonten mulai riyen. Lha itu termasuk kesalahan sistem pesantren kamu Mustofa ya. Kita ini didoktrin berlebihan dalam sufi, ngendari ilmu Qur'an Quran padahal nah, ilmu Quran ini ngeten iki ada-ada bakas tahta efek dari tak tahta efek daripada perempuan tapi wong pendidikan pesantren kita yang terlalu gini ini kelunuk kan repot nggak fatin mantan kadang faktornya yang ini rapat tinggalin bareng om oh, jadi terus dokter uang berlebihan kon bodoh itu keting tenan ya santri ini joko tua tenan bareng kok bodoh santri tenan masih kepaksa artinya akibat itu kan nggak karena didian sufi sebetulnya kecelakaan <laughs> ilmiah saja deh Kedua kok nggak gede dulu, kira tenang. Bareng yang nganti ngiyai posisine reso sudah kok tenang. Masuk ngiyai nganti mati posisine mbek disodakoi oh, ya gak reputasi kan posisi disodakoi kan ya biar cara nabi kan karena aliyadil dilul ya orang aliyadis hadis sufla biar posisi mau ngekei tetep dihukumi luwe apa kan tapi gara-gara kekerenan nganti mati posisi dikei kan <laughs> reputasi apa itu kan kudu Mulane kula niku ya nom mesti terus terus rumah tuh. Piye ngalkulasi urip sing nganggo santri yo ya maslahat tapi yo ya ora ilmu, yo ya ora ada kok pangeran, tapi yo ora ada kok donya nemen-nemen. Kok repot. Lah ada di wali tenan sobat rumah manut misal seneng seneng awak tok, gak masalah. Artinya kan terus wali tenan kan. Gedeng dunia, gedeng tahta, gedeng wanita wali. Yo tetep wali kan repot dari suwe nih, udah meni satri <laughs> Aduh, kerek sudah elek dah repot repot terus utama bareng selamat kau itu isu nih setengah dukun kita berdoa Juga karena karena sumpah rati duit terus setengah dukun jadi intinya nggak tanda itu. Jadi sebetulnya zaman Nabi itu sudah ada peta-peta. Di Rom Paris dua kekuatan besar. Nak menang Rom, wong Islam senang Menang Paris, wong kafir Mekah senang Saat ini gini petane nggih ngoten. Nak menang si A di akibat si B, si B di akibat. Ini komunitasnya gue punya akibat suaka terus. Ini gimana itu? Sampai terus belum belum butuh itu. Kerana Allah ngono, dia menes ngono, mati ya udah. Mungkin kalau terus nongin ini gue perbandingan mawon dan Wae nemulan niki insyaallah khatam. Mau sing ngerapain ngaji semen berai berai bukan siapa pamit nah. Sing Pulau pamit. Kula sesuk kula berai berarti malam Piro, sesuk berarti? Iya, ah, Ahad Senin Selasa kalau berai paling. Jadi mulai sesuk ngantos malam Selasa kalau berai. Malam Rebo nang. Malam Rebo nggak semale. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum fataba alaikum wa fa'antum. Fal ana mau ing dalam saiki basiru hunna wa tahu maka tabo wa lakum lan golek yo apa sing ditentokno Allah ning sira kabeh. Wa kulu wasroku hatta tabayyana sing jelas laku wa al khaitul abyadu min al khaitil fajar. Sumatimu mongko nuli nyempurnano sira kabeh asyam ing poso ilal laili marimun. Wala tubasiru. Ojo ngumpuli sira kabeh ing nisa wa antum funa fil masajid. Ya kenekatan. Wah, wong Arab iku ya ning masjid lah itu ya tetep ae pas tuwah melakukan pelecehan seksual. Jadi pangeran ojo bahasa wa antum masa fil masajid. Ya <laughs> Til Tilka hududu wa iku batas-batas ya Allah fala takrubu. Kadzalika ibayinu wa ayati lin-nasi la'allahum yattaqun walau tak kulu jomangan siro kafi amalakum benakum bil batil. Kaya jomangan dunia kelawan batil. Wes batil waktu dulu biaya ilal hukam lan numi numibakno siro kafi biaya kelawan amwal ilal hukam. Kaya jomangan perkara batil krana menang nih pengadilan. Mereka ngandalo hukam. jadi mulai rijen ke wonten menang-menangan yang pengadilan tapi hakikatnya tetap menang bil batin itu hukam ini tak perlu farikom min amwalin nas supaya bisa mangan sirakabe farikom yang kelompok min amwalin nas bil ismi bantum khalid sirakabe kuta'alamu Balik ke yayasan yatim piatu, bini somangan krono yayasan iku. Biasanya saya ikut repot. Gaya yayasan yatim piatu kadang bini somangan, gaya pondok bini somangan jono proposal repot, urip saya ikut kacau. Gak di pondok ya berjuang tenan, nah gaya pondok tigo alat proposal. Gaya yayasan gaya ngotot, seru repot. Nah tapi misalnya uang kok suci kabeh, orang yayasan tenan. <laughs> Jadi repot. Mulane nak Mustafa ngeluh misalnya, wonten pondok bisa ibayar larang. Ini pondok apa bayar larang kita ya berdiri tenang. Aku kowe gedhe nggih orang ya ora tenang. tapi lain di orang tenang, apa orang rada kecewa deh. Doa pilihan pilihane sih kurang dulu wis. Wis sembarar. Ning mati hati mana repot-repot. Tidak farikom dan amwali nasibil isu antum taram. Ya salunaka anil anilah takok Aku ngake kak Muhammad anil ahillah fiksi ini tanggalan. Wong Arab itu niki lima tapi dagi kota, Kena apa tanggalan pertelo apa hilal dagi kota hali cilik. Lima krono apa tabdu pertelo apa hilal dagi kota hali cilik. Cuma tadi itu mengkon ditambah-tambah apa hilal. Hatta tamtal ya singgo kebek apa hilal nuron apa nih. Cuma tahu itu mengkon di Bali apa hilal kama walat Walataku nulan orang apa hilal ke ala halatin kita kasamsi. Ini tahap bulan kita cilik sesuai gede. Orang menisan bedino muncul kok gede terus <laughs> orang Arab. Orang roh, presiden tanggalan itu orang Terus kul iya mawaki itu lintas Kul minta apa siro Muhammad iya uti hidal mawaki itu Biro-biro ngeke waktu lintas si maring musuh Wal haji lan haji Wale salan orang nopo albiru Apa keapian ibu bian tak tubuh yuda Kelan yang tonekani siro kabeng Biro-biro omam ya sangin Guri-gurine buyut fil ikhram Bian tangkubu minana koban min dua tak takhruju Nawata trukul Wakanu ya palu nadali kau nak biru, walakin nalbiro manit takwa. Tapi ini wong sing ape, wong sing takwa. Waktu buyuta min ababi, akhirnya kani betua sang lawani. Petakwa ala ala kumtusun, tafusun. Walama sudah semasa ini mencegah sopo nabi anit beti sing betua amal kutepia. Eng tahun kutepia, itu tahun terakhir nabi haji. Sederenge tiga tahun, jenenge kabundut. Pasolah halan dami sopo nabi al kufar eng biro kafir ala ya udah alamal kopi wayahulu wa yukhillu wa yukhillu nyepekno sapa kufar lan karo nabi maka salah satu sataya jadi santri iku keliru ning ngene lho karo mantan ilmu tareh iku marir karo Ahmad ilmu tareh iku mau dipek si tok pada akhirnya iku nabi menang ini itu kekeliruan besar buatan santri itu kadang kiai gua balin malih ya di santri itu belajar dari Quran hadis itu hanya ngambil kesimpulan pada akhirnya Nabi itu menang tapi gak menghormati prosesnya sejarah Nah proses iso ngene Mustafa ya. Misalnya proses kayak tadi zaman Nabi teng Mekah itu dia beliau punya status darani ahli kitab ke di Quran. Wong kafir Mekah nyembah autan darani orang ahli kitab. Nah dengan sendiri wong kafir Mekah secara psikologis lebih dekat dengan kekuatan sing jenenge tentara per Persia. Nabi dekat dengan tentara Gorong Kristen dianggap ahli kitab. Sebetulnya Nabi kalian ahli kitab nggak betul cocok. Muka kitabnya situ Injil, Nabi, situ Kristen, situ tapi ada satu kesamaan bodoh-bodoh ahli kita. Ya sama, riasa nggih ngoten karo mantor. Kados niki Bud ya, ini mumpung kita baca langsung ya. Artinya ini biar kamu tidak mencurigai saya sekuler atau saya berpikiran modern enggak ini ada kitabnya zaman Nabi Sulhu Hudebiyah nganti ono perdamaian berarti wonten dua kubu paham bro ini yang tidak diketahui santri-santri senengannya pokoknya akhirnya Nabi menang pikir. Saat ini ada suhu dia jenenge perdamaian. Perdamaian berarti ki ada pihak Nabi, Ada pihak Abi Sufyan ini kufar Jenenge ada perdamaian Ada ono perundingan. Perundingan itu yang diwae intinya menghormati satu sama lain. Termasuk akhirnya Nabi menghormati ya wis, nak kue keberatan aku haji saiki, aku haji tahun ngarep. Nabi Sofyan oke okay, kue haji tahun ngarep tapi juga senjata, juga pasukan. Iku yang Mekah tak oleh mau telung dino. Dan Nabi setuju intinya begini betapa yang jadinya pemimpin Islam lain tetap ono perdamaian be wong kafir be wong Kristen dan karena ini sifatnya per, apa jenis perundingan Yono ya saling ngalai akhirnya Nabi itu hudibiyah wes nih batas akhir apa masuk Mekah ada atau melakukan kompetisi ayo kerso tenar gue menghormati perundingan tapi santri roy kan akhirnya pokoknya menang kemudian Mustafa bareng akhirnya penting menang jadi gak menghormati betapa dalam hidup ini prosesnya nanti mau teniku Kan ceritanya kan ngerti, Nabi merasa haji Berhubung Nabi sambil Mudina, pas ketok kaya raya, pasukannya agak Tangkapan yang ahli Mekah itu Muhammad tapi balas dan denda Mulanya Abi Sufyan ngutus utusan, wis lagi papak nih luar kota Jadi mulai rian jen saya Pemimpin Mekah ketika kajing Nabi Abi Sufyan itu saya jadi mulai rian dua teori boleh jangan sampai perang di dalam daerah boleh nanti kan takut perempuan sama anak-anak juga ya. jadi kalau mau angkat musuh mesti di luar kota jadi misalnya Indonesia ini perang Iku misalnya perang di Malaysia di bapak kan hambalat ngeluar perang ajur-ajuran lebu negara di Malaysia nak perang mesti di bapak keluar kota. Mulai kalau bolak balik ngomongin Mustafa, terutama santri gak gue dulu aku mau. Jadi kudu juga. Jadi mau sejarah itu sing detek. Memang akhirnya Nabi menang tapi ya wajar Nabi saat perang. Jadi zaman Nabi perang Azab. Itu kan kesannya Nabi kan pasukan Azab di bapak tengah Medina. Rata-rata sahabat ampun kan Nabi bapak tengah Jawa. Akhirnya kan Nabi nurut terus di bapak keluar Medina. Ya sama ini Abu Sofyan ketika melihat gelagat umat Islam ke pasukan kata gitu papat nang dia Kharijah Makkah. Jadi ya, jadi ngono ana berun Nah ini yang perlu sampean pikir betapa dalam proses ketokohan ini ada kejawabnya Haji rasidu. Terus berundingnya perundingan. Lah perundingan nyono ya ngalah. Ngalahin Nabi tahun itu rasidu Haji gondur Ngalahin Abu Sofyan membiarkan Mekah tahun depan tiga hari untuk Nabi Paham gitu? Jadi sulit Terus kok dagang lah kamu sobat. Wong ora salat, wong salat dadi buwe wong ora salat. Ora <laughs> urip iku semacam macam Wong Islam, eh kula ditanggo, tau taklek kula. Maksudin nang ndang kula niku din. Kula niku buwe Cina. Tugas kula niku anak es. sekolah Hukum gereja. Hukumnya seputih, wajah <laughs> kena urip mes. Iya, ya ada ada. Enggak terus ini kalau awal ngaji nanti cerita, nasa antri itu di Cina setahun itu orang stres bareng ditugas no kon gue BTS begitu ada majikan itu golek no lo artinya mulai kang trio pulau ya. itu jadi ulama itu serasa sombong karena ada sisi-sisi kehidupan yang ulama itu tidak bisa berkutik ya urusan urip gimana mana kiai sombong niru niru kiai cara pulau soalnya aku tak fatwa nih gak nurut kafir jadi urusan urip pura urusan fatwa toh ya urusan urip barang nah itu urip pura terima buru hitam sama buru Cina kelakon buru orang kafir mau nopo kelakon Gak kasus nonton-nonton itu. Itu muslimun tak saya til kafir kan? iya bisa sampai bayangno perasaan atas nama nasib sampai dure wong Cina untuk diri ngoten. kalau ngetro anak sampean ning anak ini gereja. kerumuh bali lo ya ora tangisan. Bapak gue Gue jawab iya juga, eh, Muni salah satu di gue Cina. Minta mana jadi nggak tahu dia kirim mesti jamin sampean. Ya? <laughs> Ora iso ora kena serumpet. Iya, jadi nak maca tarikh sing muni iso aja apa. Maca akhire tok. Pokoke penting akhire Nabi menang cangkemmu, menang bertutur tahun ya suwe. Wala masukani beti amal Hudaybiyah wa wasolahan lan damai ini sapa Nabi al-Kufar. Sholahan berdamai, perundingan. Ala itu bali sapa Nabi al-amal qabil ing tahun ngarep. Dukhilu lan ngosongno sapa kufar lagi beronare Nabi Makkah salah satu ayam. Jadi Nabi ngalah kersa kundur gak situ haji tahun itu paham ya? jadi ngalahin Nabi seperti buatin sias haji tahun itu ngalahin wong kafir tahun depan Mekah dikosongkan tiga hari Wata jalan persiapan sopan Nabi umratul kontok wa khofu Lan kuatir sopo sahabat Allah tafiyah Yang tora nuhuri sopo kuraisyun Wong kures Wa yukau tilurum lan merangi sopo kures ing Nabi Bakari hal muslimun kita lahum fil haram Tapi jenenge perjanjian Bek rika curiga kaya ono Kan syaratnya Nabi tahun ngarep haji Orang oleh gosen tidak ada. Lah pikiran orang Islam. Enak wong kafir kan Nabi. Mungkin jenengan pasok tanah haram dibantai. Lah bantai ne wong kafir enak aja berkuang Islam mesti rasa seneng perang di tanah haram. Jadi kan teorinya kan ketika misalnya Nabi situ tenang haji terus dibantai wong kafir agak berkutik. berkuang Nabi tetap akan pegang etika agak boleh perang di tanah haram. Lah kafir tetap orang pegang etika wong kafir. Jadi wong Islam curiga. Dan nyatanya Nabi tetap purun. Artinya tetap bingung. Jor kaduan dalam suudan jor katanya tapi ora orang ngono kan. Jadi kan wakari hal muslimun kita lagu fil haram buat ekrom wasahril haram. Jadi nak orang Islam iki asline ra pati Tapi berhubung keputusan Nabi jadi ya nurut mau. Tapi Nabi Nabi tenan, kaca iklan Fatul mak, Mekah. Nah cara Nabi ya repot. Mana orang kiai nakalan, tapi Muhammad tuh nakalan. Ya. Kok iso? Nah, ini tawakan di zaman Jibril, kiri tawakal terus di zaman canggung. Dari dari kiai, aku nak didobri nabi tawakal orang mati dulu Tapi ya, nah, nabi nak tawakal itu mesti kan itu Jibril. Aku harus kagak. Jadi ya, nah, kiai nakal udah aku betul. Ini kayak kisah ini memang betul. Jadi zaman sampai tak cerita nih. Kiai paling tua segi kiai ini gitu Cuma untungnya kiai itu rapati alim, ngalim pulau. Jadi dia Kulo kok orang ngamuk maksudnya kalau ngerti, kulo nu tiang ini gue buatin saya sombong ya kulo cerita. Saya mau sejarah. Zaman Sungkung Debia itu ora kabeh sahabat ayo protes. mau sebagian perjanjiannya kan mat, nawa nawa Mekah masuk Islam itu gue balik. Dan orang Islam masuk kafir ora oleh, ora dibalik. Balik. Kan perjanjiannya kuwabe kan merugikan umat Islam sampai umat, jadi kan Nabi udah boboten sampai nangis janggalnya, saya tidak tak kok. Jadi kan nabi nopo boten. Alas nabi hakin mabum fil batin. Kita ini kan benar mereka salah. Buk perang mesti menangi kan nabi. Allah maha Tidak mat. Terus nulis perjanjian min Muhammadin Rasulullah. Jadi Nabi Sufyan mak. Lana aku ngaku niki Rasulullah agak perang. Hapus mak. Ono Rasulullah barang. Sayyidina Ali kan gabus boten kan keberatan. Tulisan Rasulullah. Terus eh, karo kaji Nabi, dudono ya aku tulisan ini tidak. Jadi Nabi menyertai semua maca. Dia harus di dewi Rasulullah bisa Rasulullah terus terus Muhammad bin Abdul. Itu ruwet. Artinya ngerti bener kia itu, tapi sebetulnya saat itu juga Nabi itu jika itu tafsir di Jibril satu rupiah ya, ya, tahun ngarep kalau ono keajaiban satu Mekah kamu ber dari bener kia itu mau. <laughs> Ini niku dadi kula roh kia iku ya rapat pati janggal. Lho tenang, pancen bukan Nabi pernah azab badar bisa wis tenang di Jibril. Ya dikawal tenan jadi Mbak Jibril. <laughs> Jadi dari kia ku, nah, aku ibu, nyambut tawakal juga aku. Gak aku gak mati tawakal, aku gila aku gak ada yang jamin. Nih tukaran kalah tentang aku. Tangan-tangan gak masuk akal artinya. dia ya, orang keliru teman-teman artinya zaman Nabi sahabat dia protes zaman Nabi ya Umar lah protes. Tentang keputusan Nabi itu protes, tentang tarik-tarik Umar lah janggal ya Rasulullah kok ngeten kok ngeten juga ini saat itu pun orang kiai ikut ya Umar pun apa janggal jadi gak masalah biasa ya cuma kurang ajar kiai itu tetap aja kurang ajar ya ya muset kan mau kalau nanti dijamin orang api ya tahu akal tahu jaminan ya, sering zaman yang Mekah ya nah yang Mekah tak saya diusir lagi tiba diusir Jibril kan artinya pas diusir kan ya harus tiba apa Jibril zaman nabi diusir ke Mekah tiba Jibril harus diusir lah Artinya pas metu kan kamu ketemu Jibril. <laughs> Jadi kayak gue sesama doang. Tapi cerita Nabi nakalan. Nah dalam mengkot temurun apa dewa kau tidur bisa pilih lan merangi sira kape perang berjuang bisa pilihlah. Allah di nak kau tidur nakum neng mau ngake sih merangi kue tak ada tuh tuh miwati batas. Inna mulai mau mulai. Dan aku eh diperangi ya perang. Tapi saya ini nyatanya orang diperangi ya justru perang. Jadi sahabat khawatirnya kan ngeten, mungkin nak jenengan haji ya Rasulullah, teng Mekah terus dibantai. Jenengan kan oleh gue bosen. Ya, padahal dibantai kita apa males jelas keberatan. Kok kita itu dua etika gak perang fil haram. Kita gak dua etika gak perang fil haram. Terjawab Allah ya jomo ngono, kowe perang ning gone wong sing merangi. Lah saiki urung urung kenyataan, urung kasunyatan wong Mekah mah merangi ora usah kuatir berlebihan engko karo anak diperangi ya perang maksudnya itu engko karo anak diperangi ya perang ngoten no ya, ayat ayat iki jawabe ya. lan ora diperangi ya ora perang ya kaji tenan waktu lurum lan merangi ya sira kabeh sakit tumu kapane metuki sira kabeh wa khriju min haitsu akhrajuhu wal fitnah tu te fitnah ay min kun wa asaddu minal qatl fitnah itu fitnah artinya sirik sirik perilaku wa asaddu minal qatl lahum fil haram Wala tu qatiluhum dal masjidil haram hatta tiluhum. Ojo perang nang masjidil haram sehingga mereka merangi nang masjidil haram. Fa in kum fatuluhum. Tapi nak nang masjidil haram lah mereka ngajak perang ya perang. Kada di kau temu kau perang di jasa ul kafirin. Fa ini tahu. Nah nani kane mendo sepuh ngake anim kufri was tamu fa inna wa ghafur wa. Wa lan merangi serata ke hatta rata kuna singgora ono apa dan fitnah Wae kuna lan ono apa tidur di bulilah. Fa ini tahu bala udwana ila alal nanti kane wes uh, apa jenis mari sampai sirik farau dua anak ilalat ini jadi dia nak iku kang rufatin jadi sampean mas pur nak niai ku beda nak ilmu nih ayu nggak mulai tepat tepat <laughs> ilmu niai aku ilmu mata terus ilmu adat itu bawa romanto ada deh kiai sing rasu juga mesti fatwa cung jadi seneng dunia Mus ngerti lah lo generasi kue re kira tenang nanti mati <laughs> jadi terus naik pasar <laughs> ya mau dong cung jadi seneng ngomong itu santri dan joko tua tenang barang mus mendesak ya kami nak tua tenang Lewat <laughs> di ilmu nih, nak ngiayu di ya ilmu nih, itu sunnah rasul, itu ya tenang. Sunnah rasul maksudnya rajin lalatan, itu kok kami ini, itu dipikir tadi di hati. Wes kami tetap jelalatan, tetap sunnah rasul kan penting ngaji wong wis ora pasus tok. Wa aku radinu lillah fa ini tahu faradwana ila apa zalimin. Asyarul haram utai syarul haram bisaril haram. Jadi wulan haram diwales kelan mulang haram. Artinya nak mereka menghormati syarul haram ya kita menghormati syaril haram. Kalau mereka ndak ya ndak. Wal hurmatu te pira-pira kehormatan kisosun ngono kisos ono hitungane. Artinya ngeten ya, kalau orang musyrik menghormati syariat haram ya kita menghormati. Kalau mereka tidak ya ndak karena semua penghormatan ono hitungane. Artinya ono hitungane kalau kita mereka tidak melanggar ya kita tidak boleh melanggar. Nah, kalau mereka melanggar ya kita boleh melanggar. Eh yuk tasu tasubi misliha idan tuhikat. Paham ya? Jadi ono hitungane. Jadi wong nabok ya oleh ditabok, tapi orang nabok kok ya tabok ora oleh. Jadi pada wong mukmin kan khawatir nanti kalau pas haji diserang wong musyrik. Jadi apa ya jangan ngono. Nah wan diserang ya kowe oleh nyerang nyerang. Saya kira orang nyatane orang diserang ya wis rasa mbok pikir. Faman itada alaikum fa'tadu alaihi misi ma'tada alaihi. Mulane rata-rata ulama Jawa mboten setuju model laskar jihad mboten setuju. Kita itu orang ada bukti diusir sama negara. Jadi kita ini belum punya bukti diusir karena sholat, karena di masjid. Sebab itu kita orang oleh ngusir wong kafir mereka wong kafir sing oleh diusir kan wa akhri julum yomin ya haitsu ah rojukum nih wa akhri julum yomin ya haitsu ah rojukum kamu mengusir mereka ya karena mereka mengusir kamu kan ngoten wa akhri julum min haitsu ah rojukum paham ya tengah ya berarti waktu luhum ya gitu semua jadi fa'in kota lukum kan wonten syarat itu ya, cara aku fa'in kota lukum ya fa kalau mereka merangi kamu mereka merangi kamu ya perangi nah mereka tidak merangi anda ya paham ya jadi rata-rata ulama Jawa mulai zaman Basim hari sampai saat ini rata itu tidak setuju perang lo nak mau susah mas berperang karena mereka memang mubasarah perang berarti tiang amboni ini memang yang mubasarah perang gitu nah, nak misalnya tapi orang nganggu teori istihad misalnya tapi kalau umat Islam Jawa tidak datang ke sana umat Islam di sana orang Kristen di sana itu ini kualan orang umat Islam di sana kualan kabel barang nak nganggo ikhtiar akal itu ya iso dibalik no be akal dibalik terus ngeten gara-gara pasukan Jawa teko ning Poso ning kene ampun misalnya wong Kristen ya sana kan wong Londo tenan kebodo-bodo alasane nekak no, Faham kok yang mulai tipikal wong kok sampeyan kudu akeh belajar kota-kota sing bahasa Arab. Mergo nek istihad guru metu kali ngeten zaman wong Cina minoritas diperkosa diusir alasannya Cina itu kafir minoritas mungkin yang Jawa sampean menang Roman Tawi ya, mengkong Islam ayo tapi kau yang mikir teng timur timur rien termasuk Indonesia zaman termasuk Indonesia ini uang Islam gak ada tenggini Ambon yang Islam gak ada dan mereka minoritas ketika ngerti saudara nih Kristen di siksa di Indonesia sih, saudara kita di sana sing di balas kalau agak ada konco tenggini pundi Irian jaga. Wah ini pondoknya Mansur, masuk masuk Kaf. Ini pondok itu hukum tenan, rame-rame dengan Islam di situ. Jadi itu tenan, mereka ini kenal. Ini kunci Inggris. Jadi nak istihad itu saya hati-hati, ke istihad mah nyangkep sen sensitif. Ojo urusan menang, kue lah yang mikir nafsu semua misalnya Jangan-jangan aku wani Cina ning Jawa krana aku Islam kono kafir apa krana aku balane akeh kono kafir iku kudu ukur. <laughs> Mun nang krana ke balam akeh. Artinya ketika gak balam akeh ra wani tenan. <laughs> Dadi kita wani krana kekuatan iman apa kekuatan dikonco akeh. Mun jangan-jangan krana ngrasa konco akeh. Artinya saat kita di Ambon atau di Maluku atau di Rian Jaya saat kita minoritas gak wani. Jadi tidak semua niku repot, itu menyangkut istihan ngoten niku repot. Mana misalnya wonten kiai karo mantan-mantan jenengan niku sing wong kecukupan, kula ya wong kecukupan. Nak fatwa kok juraan, kula sering matur ngeten nek putrane Mbak Mun. Gus nak fatwa kok Urip ku riyen. Mesti uraan piye? Misalnya sampean kiai pepen nasib mampir atau guru Cina, wis Islam sampe guru Cina kan sering kiai muka Islam ya wala yulale. Terus aku fatwa ana. Oh Islam semangat guru Cina gue akal. <laughs> Jadi lu fatwa kadang uraan hanya karena kondisi sosialnya lebih baik Tamu gale aku ora anak ngomong Mustafa. Mustafa santri usia mau jadi sampai guru ora salat. Nek kena sampai sampe sering kan di kontrak wong meratola kontra dari gitu ya, sakit mah bener. Kan? Iya. Ini jenis fatwa uraan Jadi fatwa usia sensi, fatwa ku repot. Nah, gara-gara sampean kiai santri memaksakan alat fatwa itu, akhirnya mau buru guru no. guru Islam ra gelem. Kere tenan, sakit tenan paham ya ini resikonya kiai pun ya jadi sebagian fatwa nuruti adat kang Irwanto bukan nuruti ilmu nah nuruti ilmu kan jelas nah nuruti ilmu kan wong Islam sing apik nah ambil wong kafir ya sing apik nah mereka elek ya oleh kita ngelek nah orang elek ya ora masalah kalau zaman Nabi sebutnya dia gara-gara nuruti adat wong Islam jeburu Cina lu nak kepingin ngono kepinginnya kafir bisa melakukan buru Cina orang usah ngono kabeh wong ora kepengin dadi buru wong ora kepengin buru Cina cangkemmu Sopo menjadi buruh Rumanto? Kabeh menjadi majikan. Anu nanti kepengen rasa buruh Cino. Yo curhat ya deh cangkemmu mbak. Sing ape enak fatwa. Ora dipikir buruh. Mulane iku. Kang Fatin kula alhamdulillah maca cah nom lali kula berdalem cita fakir marung jam. Kula Masuk bojo kula mboten wani ya, kula wonten kamar, kula kula iku kula trauma fatwa-fatwa sing gak dipikir sama. Artinya selain ilmu kados Quran hadis kudu mikir suasana sosial kita itu kudu dipikir. Sehingga apa fatwa mboten kekadang Kadang kita menuruti ilmu, misal Islam ya luar ya ala ya berfatwa wong itu buruh Cina. Iku maksudnya piye? tapi wong mau dadi buah. Mesti wong Islam men ya mah buru Cina. Mbok takoki meneh yo mah dadi buah. Ana iki Iku fatwa uraan jane. Sing bener ae bener. Ya bener gak ngono. Islam Ya tak kok ibu hukum Islam jadi gure Cina. Hukumnya bi hukumnya rasa tentang iku. Ada <laughs> kok anak hukumnya rasa tentang gila. Gitu. Artinya nak ono kondisi mungkin ibu ini masih kane Cina. Oh, ibu orang hukum halal haram, hukumnya rasa tentang ya hukumnya melarat. Melarat ya hukumnya hukumnya rasa tentang iku. <laughs> Eh, kamu asas dorongan. Paham gini, jadi walau rumah itu kisos, utawi kehormatan, ono aturan, ono hitungan jadi malah mulane famani tada alaikum yo ya fakta tadu alaihi yo ya bimis lima tada jadi nek kue nak diani ngoyo wong yo wales ngani ngoyo tapi sesuai ngani ngoyo nih wong iku tapi ngenteni di tada lho ngenteni diani diani ngoyo jadi musir ngenteni diusir merangi yo ya ngenteni diperangi orang orang lo popo men fatwa kabeh aturan aturane iki ayat madaniyah jadi kemungkinannya ndak mansuh jadi kalau baleni ini kelebihan ini surat Baqarah itu madaniyah. Jadi cara usul fikih buatan man, buatan mansuh. Jadi ini ketentuan yang tidak mansuh. Watakulan wajib siro kabi Allah yang Allah maalamu anna wuha ma'al muqtadi Wa subarik debat gus-gus yang mapan-mapan perkara fatwa urusan sosial Mesti menang kulo, kulo lapangan Memang kulo mau lapangan, kulo ngalim. Jadi artinya kulo dibantah Quran, kulo hafal Quran. Dibantah lapangan, kulo mau lapangan. Ini mau misalnya takoi gimana hukumnya umat Islam jadi buru Cina jadi buru orang Kristen Kalau dia kan sering musara ustaz gue baca, gue standar orang hukumnya orang enak. itu haram karena Islam jalan buat orang haram. Haram apa <laughs> Sekarang apa? Sekarang murah hari jenengan. Umur murah orang masalah umat tuh kiai haram. <laughs> Oke, kurang dulu deh haram. Kiai orang masalah lagi haram. Kiai murah ada satu kali ngeten zaman mulai ngaji karena santri mukire wajib nomor sehari ya ini dia orang kan. Iya. Jeneng dia orang. tapi apa padha Sengkere itu terus mau bayar ya uraan menaik karwan jenenge kumpul uang gak iso ngendari jenenge bayar listrik, SPP. Jangan ra iso tak protes kayak bodoh. Undi lah. Bodoh jadi taala apa bayar, ya, cangkem murah. Bodoh LPLN-nya bayar tapi listrik e, ya. Cangkem murah. Sing kere uraan, kamu ngene sampe orang. Misal bodoh kok bayar ya orang. Tapi kiai memaksakan wong kere kon bayar yo kan. Ini antara nih gitu. kita mikir secara jernih itu masalah kita itu apa? Suku suku muni buruh Cina haram. Nah, cara aku, wajar aku pengen tenan jadi buruh Cina. Di dura naik kabeh wong band jadi buruh. Total, buruh Islam lah yang mau kan wonten itu. Taman seneng jadi cadel. Kan gak seneng nih dari kiai ini itu kan apa dari cadel nah <laughs> nurut itu pengen bener kok dia mau aku rasa tawakal gak nurut nabi <laughs> masa aku kak dia ngerasa tawakal di nurut nabi kan biasa nah merasa dibule orang Watakulan radio ya sira kabeh Allah ing Allah malam bulan ngerti ya sira kabeh yang satu satuna wa al muttaqin. malam alam